PT Kalbe Farma bersama Teater Sanggar Cerita mempersembahkan Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur. Mayang, Mayang ada di sini. Siapakah sebenarnya Mayang itu Kakang Awo? Kenapa Kakang Awo, Kakang seta Eyang Resi, dan juga Paman Jatis dan semua lebih mempercayai Mayang yang kita tidak tahu asal usulnya daripada Kakang Saka saudara kita sendiri. Wulan! Kakang Saka, bicaralah. Janganlah diam seperti itu. Akuilah jika memang Kakang melakukannya. Tapi aku, Wulan, adikmu, sedikit pun tidak percaya kau akan mampu melakukan perbuatan nista seperti itu. Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam di tanah Pasundan yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki, serta cita-cita dan cinta anak manusia. Aduh, aduh, Sak yang satu ini betul-betul menjengkelkan. Begini salah, begitu salah. Ke dokter dong, Pak, ke dokter. Kalau sakit ya ke dokter. Jangan adu-adu terus. Mana ada janji penting lagi di kantor. Bu, Bu, apa nggak ada obat flu lain yang manjur sih? Kalau begitu, minum nih Pak, Procold, obat flu andalan. Pasti sembuh. Wah, betul-betul hebat ini obat. Procold memang manjur, cepat kerjanya dan tuntas membasmi flu. Betul kan? Procold memang obat flu andalan. <laughs> Bu, saya berangkat dulu ya. Prokol, obat flu andalan, menyembuhkan secara tuntas pilek, demam, bersin, sakit kepala, hidung tersumbat atau tenggorokan gatal. Prokol dalam kemasan baru. Tersedia juga Prokol sirup, obat flu khusus untuk anak. Anda flu, Prokol obatnya. Produksi Kalbe Farma. Jika Kakang Saka tidak mau mengenal saya lagi, potonglah rambut saya ini. Bulan, jangan lakukan itu. Kita seisi padepokan tentu akan jadi bahan tertawaan orang sejawa dan pasundan jika mereka sampai mendengar perbuatanmu itu. Biarlah, biarlah Tuhan, biarlah adik Ulan memotong rambut saya. Setan, iblis licik. Akan kulihat apa yang dapat kau lakukan pada kami. Ibu-ibu, bapak-bapak, kalau mulas karena lucu tidak ada obatnya, tetapi kalau mulas karena diare ada obatnya, ada lagunya lagi. Stop, stop. Mules diare dan disentri Perut melilit, kebirit-birit. Stop, stop. Dengan intro stop. Mules diare datangnya mendadak. Bikin kita bingung nabrak-nabrak. Stop, stop. Dengan intro stop. Intro stop. Pil stop trap Obat diare dengan vitamin berkhasiat Stop diare, vitaminnya segarkan badan. Stop fat, makanya makan sih makan, tapi teliti dong. Yang kotor-kotor jangan. Stop, stop. Dengan entro stop. Jangan minum obat lain ya. Ingat, diare dan disentri stop dengan entro stop. Produksi Kalbe Pharma, Seraset. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis terkenal Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur kali ini mengetengahkan episode kedua dengan judul Kisah Sepasang Anak Harimau. Naskah disusun oleh Desar Sponsen, ide cerita Cc Suhyar, teknik dan montase Yadi Enos, musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Agi. dalam seri ke-42 ini didukung oleh Eli Ermawati sebagai Anting Mulan, Chris Urspon sebagai Saka Palwaguna, Bahar Mario sebagai Setakling, Bambang Ciger sebagai Dampu Awuk, Lili Nur Indasari sebagai Mayang Telasi, Kastu Dewa sebagai Mamang Kuraya, Mario sebagai Jerangkung Hidup, dan pengantar cerita Lukman Tambusi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, Mamang Kuraya berhasil menahan amukan dari jerangkong hidup. Dan kemudian, Resi Wanayasa melepaskan cucunya Raden Karmapala dan muridnya Madeludirah dari kamar tahanannya dan memerintahkan keduanya untuk bersembunyi dalam rimbunnya pohon di sembilan mata air dewa. Dan diceritakan pula, Jatis Purut Sarumpa adik seperguruannya gugur dalam pertempuran tersebut. Resi Wanayasa yang semula hendak mengadu jiwa dengan Kisampar Angin dan kawan-kawannya, segera membatalkan niatnya karena teringat pada Raden Purbaya yang harus dilindungi dan juga Raden Karma Pala cucunya. Sementara itu, Mamang Puraya guru dari Resi Wanayasa yang semula bertempur dengan bercanda menjadi terkejut ketika jerangkong hidup mengeluarkan jurus semburan bisa kelelawar saktinya. Setan tua, Rasakan jurus semburan bisa kelelawar saktiku. Ya! ladalah. Hebat, hebat sekali jurusmu jerangkong hidup. Oh, Hampir saja aku jadi panggang manusia beracun. pukulanmu itu mengandung api panas yang beracun. <laughs> Jangan khawatir. Jika kau sampai mati oleh pukulanku ini, kau akan kukubur dengan upacara kecil. Hmm? Karena kau adalah satu-satunya orang yang dapat memuaskanku dalam waktu lima tahun ini. <laughs> kau dapat melayaniku sampai lebih dari seratus jurus. Hmm. Ayo, kita lanjutkan pertempuran ini hingga seribu jurus. Tunggu dulu, iya. tunggu dulu jerangkong. Aku khawatir segera mampus dan jadi setan penasaran. Ada yang ingin kutanyakan padamu, Jerangkong. Hmm, cepat katakan. Aku tidak ingin terlampau banyak bicara denganmu. Aku datang kemari adalah untuk bertempur. Nah, nah, nah, nah, nah. Ya, ya, ya. Justru itulah yang akan kutanyakan padamu. Hmm? Berapa banyak kau dibayar oleh mereka hingga kau mau datang kemari, mengacau kemari, ha? Eh, setan tua. Aku tidak tahu menau tentang mereka. Aku datang kemari adalah karena ingin bertempur dengan Wanayasa yang dikatakan sebagai salah satu tokoh nomor satu di tanah Jawa dan Pasundan ini. Dan dan <laughs> Ternyata sini aku menemuimu. <laughs> Bagus sekali. Itu berarti nasibku baik sekali. Hmm? Oh, mana mungkin. Mana mungkin cerangkong hidup. Hmm? Kau datang pada saat yang bersamaan. Mana mungkin jika kau tidak berkomplot dengan mereka? Setan tua, kau benar-benar menghinaku. Hmm? Ya, ya, ya, ya. Iya. ya. ya. kemari karena muridku mengatakan hari ini aku dapat menemukan lawan yang dapat memuaskan hatiku. Hmm. Muridmu pastilah termasuk salah satu dari para perusuh yang datang kemari, Jerangkong. <laughs> iya, muridku datang kemari untuk mencari dua orang pelarian dari Karang Sedana. Oh. Hmm. <laughs> Jika demikian, Kau orang tua bodoh, hmm? orang tua tolol yang dapat dengan mudah diperalat oleh muridnya sendiri. Oh, <laughs> setan tua kau. Aku tidak peduli dengan urusanmu. Yang penting di sini aku dapat bertemu denganmu. Aku dapat dengan puas bertempur. <laughs> Ayo, kita lanjutkan pertempuran ini. Hmm? Awas! Ya! Ya! Ya! Ya! Ya! ya. ya. ya. Pertempuran antara dua tokoh tua angkatan lama berlangsung dengan serunya. Jurus-jurus dan aji-aji yang langka ditemukan pada masa sekarang ini ditebarkan oleh mereka. Sementara itu, Raden Setakling bersama ketiga saudaranya dan Mayang masih dalam perjalanan menuju desa Beringin Watu. Malam kian menjadi semakin larut. Keempat remaja yang selama ini dikenal dengan nama Ning Sewu berkuda sambil membisu. Tidak sepatah kata pun yang keluar dari mulutnya. Akan tetapi dada dan pikiran mereka dipenuhi oleh kecamuk angan-angan dan bayang-bayang yang tak dapat dicernakan. Tuan, apakah kita dapat beristirahat sebentar? Eh, punggung saya terasa kaku karena berkuda selama ini? Hmm, baiklah. Kita beristirahat sebentar di sini, Adisaka. Awu, pulang. Tapi Kakang, desa Beringin Watu itu sudah tak jauh lagi di hadapan kita. Apakah tidak sebaiknya kita beristirahat di sana saja agar kita dapat segera menyelesaikan masalah ini? Ya, aku mengerti Wulan. Aku pun ingin agar masalah ini cepat selesai. Tapi adik Mayang tidak dapat kita paksakan untuk melakukan perjalanan seperti kita. Baiklah, kita beristirahat sebentar saja. Kakang Awo, apakah kau yakin Kakang Saka telah berbuat gila seperti itu? Kita telah mengenal lama Kakang Saka. Rasanya tidak mungkin ia melakukan perbuatan gila seperti itu. Akan tetapi kenyataan telah membuktikannya, Adi Wulan. Kenyataan? Iya. Kenyataan apa, Kakang Awu? Kenyataan yang dibawa oleh gadis asing itu? Iya. Kenyataan itu sudah jelas. Mayang yang telah menjadi korban kegilaan dari Kakang Saka ada di sini. Mayang? Mayang ada di sini? Siapakah sebenarnya Mayang itu, Kakang Awu? Kenapa Kakang Awu, Kakang Zeta, Eyang Resi, dan juga Paman Jatis, dan semua lebih mempercayai Mayang yang kita tidak tahu asal-usulnya daripada Kakang Saka saudara kita sendiri. Yulang. Kakang Saka, bicaralah. Janganlah diam seperti itu. Akuilah jika memang Kakang melakukannya. Tapi aku, Wulan, adikmu, sedikit pun tidak percaya kau akan mampu melakukan perbuatan nista seperti itu. Apa yang harus kulakukan lagi, Adik Wulan? Saat ini pun rasanya aku masih ingin sekali membunuh wanita iblis itu. Akan tetapi, semua orang Kakang Seta, Adi Awu, dan Yang Guru tidak mempercaya aku. Adi Wulan, aku tak dapat berbuat apapun lagi. Kakang, di mana sikap utama seorang kesatria yang kau miliki? Kenapa kamu saja menerima tekanan dan prasangka buruk dari orang lain? Wulan, mereka adalah kakangku, adikku, serta Eyang dan paman guruku Wulan. Seandainya saja bukan mereka yang kuhadapi, tentu aku akan mengadu nyawa. Lebih baik mati daripada dihina seperti ini. Adisaka, kami tidak menghinamu. Justru kepergian kita kali ini untuk membuka tabir cerita tentang dirimu dan Mayang. Jika kau memang benar tidak melakukannya, kami pun tidak akan memaksa dan menekanmu seperti ini. Kami hanya tak ingin mempunyai saudara yang tidak mengenal arti tanggung jawab. Maafkan saya, tuan-tuan. Agaknya Kedatangan saya kepada pokan Tuan untuk mencari Kakang Saka menyebabkan kalian jadi saling ribut seperti ini. Maafkan. Dan juga untuk adik Wulan. Saya mohon maaf. Jika memang adik Wulan mencintai Kakang Saka, ambillah. Biar saya kembali sendiri saja. Setan! Iblis! Kau benar-benar telah menghinaku. Iya! Adik Wulan, tahan! Biarkan aku membunuh iblis wanita ini. Sudahlah, Wulan. Sudahlah. Kenapa kau jadi seperti ini? Iblis wanita itu sudah menghina aku, Kakang. Dia mengira aku telah membela Kakang Saka karena aku cemburu padanya. Tidak, Kakang. Aku bertindak seperti ini karena aku merasakan ketidakwajaran pada sikap wanita itu. Aku memperhatikan sepanjang perjalanan. Lirikan mata wanita itu bukanlah lirikan seorang gadis desa yang polos. Kakang berhati-hatilah. Aku mencurigai wanita itu. Sudahlah, Adi Wulan. Tenangkan dirimu. Kita akan segera tiba di desa beringin watu. Dan di sana segalanya akan menjadi jelas. Jika kakangmu memang pernah dan bahkan sering mengunjungi Mayang, tentu kedua orang tuanya nanti mengenalnya dan juga para penduduk sekitar sana mengenalnya pula. Iya, bersabarlah Hadi Wulan. Eh, karena kecantikan gadis itu, kecurigaan kakang, kecurigaan Eyang Guru, dan Paman Jatis semuanya menjadi hilang. Kakang, sebaiknya kita lanjutkan saja perjalanan kita ini. Kita harus segera tiba di desa itu. Bagaimana, Mayang? Apakah sudah hilang rasa penatmu? Uh, iya, Tuan. Sebaiknya lah kita lanjutkan perjalanan kita. Baiklah, kita lanjutkan perjalanan kita. Aduh, aduh, sakit yang satu ini betul-betul menjengkelkan. Begini salah, begitu salah. Bila Anda dulu feeling Obat flu andalan menyembuhkan secara tuntas pilek, demam, bersin, sakit kepala, hidung tersumbat atau tenggorokan gatal. Anda flu, Prokol obatnya. Produksi Kalbe Farma. Anda sedang mendengarkan Rafanda Channel. Demikianlah, kemudian keempat anggota Ning Sewu itu kembali melanjutkan perjalanannya dan kembali kebisuan suasana mencekam di sekitar mereka. Dan suara binatang malam dengan dia mengiringi langkah kuda mereka. Mayang, gadis dari beringin batu itu berkuda dengan wajah tertunduk. Sedangkan Wulan yang sejak tadi selalu mencurigai gadis itu, tak pernah luput memperhatikan setiap gerak kecil pun yang dilakukan Mayang. Dan ketika mereka telah tiba di batas desa Priminwati, Wulan sempat melihat Mayang meliriknya sambil menyungging senyum kemenangan. Setan! Ayo, katakan, siapa kau sebenarnya? Anti, lepaskan Mayang. Tidak, kakak. Aku akan membuat tangannya patah. Jika iblis ini tidak mengatakan siapa dirinya. Wulan, jangan berlaku sembrono. Lepaskan gadis itu. Kita akan segera tahu siapa dirinya setiba di rumahnya. Lepaskan! Tidak, kakak. Ah. Lihat ini iblis wanita. Aku akan memutuskan rambutmu yang indah ini. Jika kau tidak mau mengakui bahwa kau sudah mendustai kami semua. Bahwa kau diperintah seseorang untuk berbuat seperti ini. Dan juga katakan bahwa kakak Saka tidak pernah mengenalmu. Aduh, ampun. Ampun, adik Bulan. Saya rela dipotong rambut saya dan juga dipatahkan tangan saya. Karena hidup saya ini pun sudah tidak ada artinya lagi. Jika Kakang Saka tidak mau mengenal saya lagi, potonglah rambut saya ini. Bulan, jangan lakukan itu. Kita seisi padepokan tentu akan jadi bahan tertawaan orang sejawa dan pasundan jika mereka sampai mendengar perbuatanmu itu. Biarlah, biarlah Tuhan. Biarlah adik Ulan memotong rambut saya. Setan! Iblis litik! Akan kulihat apa yang dapat kau lakukan pada kami. Nah, jalanlah kau di muka. Di manakah rumahmu, Adimanya? Itu di sana, Tuan. Tak jauh lagi dari sini tak jauh dari gerbang desa. Hmm. Ayolah, kita percepat kuda kita. Hiya! Saya akan masuk dan membangunkan orang tua saya. Mudah-mudahan saja mereka tidak menjadi marah. Maya, gadis yang dicurigai oleh Anting Wulan, kemudian turun dari kudanya dengan hati-hati. Kemudian ia melangkah menuju rumah yang tak jauh dari hadapannya. Halaman rumah yang tidak diberi pagar dilalui oleh Mayang dengan gerakan yang ragu dan takut-takut. Dan beberapa saat kemudian, gadis itu tiba di depan pintu. Kakang Seta, apakah kita telah melakukan perbuatan yang benar? Mengunjungi rumah seseorang pada waktu tengah malam seperti ini. Tak ada pilihan lain lagi, Adi Awu. Kita harus memutuskan masalah ini sesegera mungkin. Eyang Guru mengharapkan demikian. Hmm. Lihat, Kakang. Agaknya Mayang dapat membuka pintu itu sendiri. Ya, dia harus hati-hati sekali menceritakan semua masalahnya. Mungkin dia akan memulai menceritakan pada ibunya tentang kedatangan Saka. Baru kemudian pada ayahnya. <laughs> Apakah kau masih juga tidak akan mempercayai semua ini, Wulan? Tindakanmu yang sembrono tadi hampir saja membuat urusan ini menjadi semakin parah. Kakang Saka, maafkan semua perbuatan kami ini. Kami harap Kakang mau menerima adik Mayang. Wanita itu cantik sekali. Hatinya demikian lembut. Kakang akan bahagia jika hidup bersamanya. Kita lihat saja. Mudah-mudahan satu saat semua ini akan menjadi jelas. Kami harap kau mau menerimanya dengan hati ikhlas, Adisaka. <laughs> ya, aku akan menerimanya Kakang Seta. Aku akan menerimanya. Hmm. Barangkali Kakang Saka sudah mulai goyah hatinya karena sudah ada wanita lain. Hmm. Intan Pandini. Bulan. Bulan yang kini melihat suasana berkembang menjadi kian mengarah pada kebenaran Mayang, hatinya menjadi goyah dan mulai mempercayai prasangka dari kakang-kakang serta Yang dan paman gurunya. Bulan, Kau yang semula menjadi obat bagi kehancuran hatiku. Kini, kini kau juga seperti mereka. Tak lagi mempercayai aku. Hmm. Entahlah kakak. Agaknya benar kata pepatah. Tidak selamanya angin bertiup ke barat. Ada kalanya akan bertiup ke timur, utara, dan juga ke selatan. Kau selama ini kami anggap sebagai kesatria yang akan menjunjung nama Padepokan dan juga nama dari Ning Sewu. Tapi sudahlah. Janganlah kita bertengkar di sini. Kita akan segera menghadap orang tua Mayang. Yang berlalu, biarlah berlalu. Walau bagaimanapun, Saka adalah kakangmu Bulan. Benar Bulan. Kita akan berbahagia dengan peristiwa ini. Karena sebentar lagi mungkin kita akan mempunyai seorang kemenakan yang akan menghangatkan suasana di padepokan kita. Hmm. Kenapa Mayang belum juga keluar? Apakah mungkin Mayang mendapat susah dari orang tuanya? Karena kepergiannya meninggalkan rumah tanpa pamit. Hmm, iya. Kukira Kakang benar. Mayang pasti mendapat kesulitan dari orang tuanya. Sudah cukup lama dia masuk ke dalam. Ya, sudah cukup lama dia masuk ke dalam rumahnya. Ayo, kita temui orang tuanya. Kita harus menjelaskan semua hal tentang dirinya. Mari Kakang Saka. Adi Wulan, kau ketuklah pintu ini. Ya, baiklah. Sampurasun. Sampurasun. Sampurasun. Hah, aneh sekali kakang. Mereka pasti belum tidur. Mayang baru saja masuk. Pasti mereka marah dan tidak ingin menjumpai kita. Sampurasun. Minggir Adi Wulan. Biar aku yang mencobanya. Kukira tugas kalian sudah cukup mengantarkan aku kemari. Aku yang lebih mengetahui semua masalah di sini dari kalian. Minggirlah. Apa yang akan kau perbuat, Kakang Saka? Tidak apa-apa. Aku hanya ingin mencoba untuk menyelesaikan masalah ini. Ya! Adisaka, Adisaka, Apa yang telah kau perbuat? Nah, lihatlah itu, Kakang. Kok tidak pergi arisan? Tidak, Bu. Nina anak saya sedang sakit. Kasihan kalau ditinggal. Sakit apa, Ceng? Sakit flu, pilek, dan badannya panas lagi. Padahal sudah saya beri obat macam-macam, tapi belum juga sembuh. Wah, kalau begitu, beri saja prokol sirup. Prokol sirup? Betul, Jeng. Prokol sirup obat flu khusus untuk anak dengan rasa stroberi. Lagi pula aman loh, Jeng, karena tidak mengandung alkohol. Prokol, prokol, obat flu andalan. Sabar! Bila anak Anda terserang flu, beri segera brokol Sirup. Brokol Sirup, obat flu khusus untuk anak. Cepat turunkan panas, demam, sakit kepala, hidung tersumbat, masuk angin, dan pilek karena alergi. Bu, Nina sudah sembuh. Brokol Sirup manjur ya, Bu? Nina boleh main lagi. Waspadalah, lebih dari 90% obat flu untuk anak mengandung alkohol. Hanya Prokol Sirup yang tidak mengandung alkohol dan aman bagi anak-anak. Prokol Brokol Sirup Produksi Kalbi Farma Tiba-tiba saja, Saka Palwaguna yang sudah berada di muka pintu mengayunkan tangannya yang berisi kekuatan hebat. Dan sesaat kemudian ketika saudaranya terhenyak melihat perbuatan Saka Palwaguna, akan tetapi kembali kini mereka menjadi tersirap darahnya ketika melihat sesosok tubuh dengan leher terikat tergantung di tengah-tengah rumah mayat. Nah para pendengar sekalian, apakah yang telah terjadi di rumah Mayang? Dan apakah benar Raden Saka Palwaguna, kesatria perkasa dari Ningsewu telah melakukan perbuatan tercela? Untuk mengetahui semua jawabannya, ikutilah kisah Babat Tanah Leluhur yang dipersembahkan oleh Prokol, obat flu andalan, dan Entrostop, obat sakit perut terlengkap dengan khasiat rangkap bersama Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.